Qala al-Imam nawawi rahimahullahu taala istihbabu adh-dhahab ila al-'Eid wa 'iyadatil marid wal hajj wal ghazwi wal jinazati wa nahwiha min tariqin rujui min tariqin آخر litakfiri mawadhi'il ibadah. Ini fikihnya ya, fikihnya Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Yaitu bab anjuran pergi menuju sholat Id atau pergi menjenguk orang sakit atau pergi haji atau pergi perang atau pergi mengantarkan jenazah dan yang semacamnya dari satu jalan dan pulangnya lewat jalan yang lain supaya banyak tempat-tempat untuk ibadah. Jadi kalau kita pergi ke tempat-tempat kebaikan diusahakan antara berangkat dan pulang jalannya berbeda. Karena nanti jalan yang kita lewati adalah menjadi saksi, saksi di depan Allah. Kita pernah lewat di jalan itu jadi saksi. Karena nanti bumi ini berbicara. Bagaimana Allah berfirman di surat Az-Zalzalah, "Yauma idzin itu, akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Tadi bumi ini ngomong berbicara. Kita berbuat baik, dia bicara, kita berbuat jahat, berbicara. Wahai Allah, dia dulu pernah lewat di tempat saya untuk kebaikan-kebaikan. Wahai Allah, dia dulu pernah berbuat kemaksiatan di bumi saya. Buminya berbicara. An Jabir radhiyallahu taala anhu annahu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idza kana yaumu 'idin khalafat tariq rawahu muslim dari sahabat Jabir semoga Allah meridainya beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila hari Id beliau menyelisihi jalan yaitu antara jalan ketika berangkat dan jalan ketika pulang jalannya diutarakan diselisihkan baik Idul Fitri ataupun Idul Adha ini berlaku ketika kita berjalan kaki atau ketika kita naik kendaraan sama saja. Kalau jalan kaki dihitung dari langkahnya, kalau naik kendaraan dihitung dari apanya? Yang mudah-mudahan dari rodanya ya. Yang jelas sama saja. Karena kita nggak mungkin kalau kita jauh kemana berapa kilo jalan kan nggak mungkin. Kalau dekat mungkin. Jadi sama saja. Tetap berangkat dan pulang berbeda. Syekh Salim bin Id al-Hilali mengatakan di antara fikih hadis ini istihbabu mukhalafati tariq idza raja'a yaumal 'id lil imami wal makmum dianjurkan berselisih jalan apabila pulang pada hari Id untuk imam dan makmum. Jadi sama, imam dan makmum hukumnya sama, Ketika pulang jalannya berselisih daripada jalan yang ketika berangkat. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula at-tariqu tashhadu li sahibiha yaumal qiyamah. Jalan menjadi saksi atas orang yang melewatinya. Jadi jalan menjadi saksi atas orang yang melewatinya pada hari kiamat. Jadi benda-benda yang kita lihat mati ini Ini enggak ada benda mati loh Di hadapan Allah semua benda ini adalah benda Yang hidup Semua benda hidup bertasbih Wa in min kulli shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihah. Semuanya bertasbih, tapi kita enggak paham tasbihnya. Demikian pula baju ini berbicara. Kalau dipakai untuk maksiat baju ini marah, maunya lepas, nanti enggak bisa lepas. Bagaimana Nabi Adam dengan ibunda Hawa ketika melakukan kemaksiatan, yang terjadi apa? Bajunya lepas. Bajunya lepas, nggak mau. Bajunya lepas, tinggal telanjang. Jadi baju juga berbicara. Kalau dibuat maksiat, baju itu marah. Kalau dibuat taat, bajunya senang. Kemudian hadis yang berikutnya wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yakhruju min tariqi syajarah ويدخل من طريق المعرس وإذا دخل مكة دخل من من الثانية العليا ويخرج من الثانية السفلى متفق عليه dari sahabat Abdullah bin Umar semoga Allah meridai keduanya bahwasanya Rasulullah SAW masuk melalui jalan asy itu jalan di Mekah ya dikenal dengan jalan asy atau di Madinah di Madinah dikenal dengan jalan asyajara apabila keluar dan apabila masuk dari jalan yang dikenal dengan Al-Mu'arras. Demikian pula kalau masuk Mekah dari As-Saniyatul Ulya dan kalau keluar dari Mekah dari As-Saniyatus Sufla muttafaqun Itu hanya nama-nama jalan saja. Inti daripada hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau lewat untuk ibadah antara berangkat dan pulang jalannya berbeda. Dan ini menurut Syekh Salim berkaitan dengan haji Jadi berangkat dan pulang ketika haji itu diutamakan jalannya berbeda Jadi kita perlu usul ini kepada apa namanya pengelola Garuda ya Jadi pesawatnya kalau berangkat dan pulang berbeda Sekarang bagaimana kalau pesawat? Kan nggak lewat bumi kan Ini jadi saksi ya, siapa? Kan ini bumi yang berbicara, ini pesawat jadi pokoknya ada saksinya ya. Gitu aja ya. Kita nggak tahu bagaimana cara. Pokoknya ada saksinya. Jadi kalau menurut ini berangkatnya dengan pulang berbeda. Jadi kalau berangkat pesawatnya lewat sana, pulangnya lewat sini. Sunnah ya, sunnah Rasulullah usul ini. Jamaah hasil usul ke, ke mana? Ke pihak Garuda ya. Atau perlu ditanyakan ulama dulu. Wallahu alam. Yang jelas pokoknya Rasulullah itu antara berangkat dan pulang berbeda-beda. Selanjutnya, bab istihbab taqdimil yamin fi kulli ma huwa min bab takrim. Bab yang baru lagi, bab anjuran mendahulukan yang kanan dalam segala hal yang termasuk kehormatan hal-hal yang mulia yang terhormat didahulukan kanan dulu Al Imam Nawawi rahimahullah taala sebelum menjelaskan hadis-hadisnya beliau jelaskan dulu yang dimaksud apa? Beliau merinci. Kata beliau kal wudhu'i wal wusli wat tayammumi, seperti ketika wudhu. Wudhu kanan baru kiri. Wudhu kanan baru kiri itu yang bisa terbayangkan ketika membasuh tangan dan kaki saja. Karena ada tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Jadi para ulama mengatakan sunnah memulai sebagaimana yang Allah mulai seandainya nggak nggak apa namanya nggak kanan dulu kiri dulu kanan wudhunya sah tapi yang abdul adalah kanan dulu kemudian kiri Adapun kalau wajah tidak ada kanan nggak ada kiri wajah satu bagian dalam hal wudhu ya wajah adalah satu bagian demikian pula kepala dalam hal wudhu satu bagian kemudian wal husli demikian pula mandi mandi kanan dulu niramnya kanan dulu niram kanan baru niram kiri Demikian pula kepala dalam hal mandi Ada kanan ada kiri Lain dengan wudhu ya Nyiram kanan nyiram kiri Demikian pula tayamum kanan dulu kemudian kiri Itu bisa terbayangkan dalam hal tangan Karena tayamum cuma wajah dan tangan Walu besit taubi wan ali wal Demikian pula memakai pakaian Pakai baju Kanan dulu Kemudian pakai sandal kanan dulu, memakai sepatu kanan dulu dan memakai celana juga kanan dulu. Tarawih. Wa dukhulil masjid, demikian pula kalau masuk masjid kanan dulu. Wasiwak, demikian pula ketika kita bersiwak atau gosok gigi kanan dulu. Ini tampaknya masalah-masalah sepele. Tapi para ulama yang mengetahui masalah ini sunnah, mereka berpegang dengan sunnah ini. Sampai ada kejadian menarik ya. Kejadian ini terjadi kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah taala. Syekh bin Bas kan buta orangnya dan beliau ada penuntunnya, ada yang nuntun. Kalau beliau ngajar di masjid ada yang nuntun, beliau pula pulang ada yang nuntun. Waktu itu penuntunnya memberikan kepada beliau sandalnya kiri dulu. Beliau nyari yang kanan. Yang nuntun nyadarkan yang kiri, beliau cari yang kanan, ngotot beliau. Yang nonton nyadarkan yang kiri, beliau tetap nyari yang kanan. Jadi kalau menurut kita kan supaya dengan pakai aja itu ya. Tapi beliau nggak mau. Yang sunnah adalah kanan. Nah, kanan dulu. Apa sih beratnya? Yang dicari adalah yang kanan. Jadi pakai sandal ya kanan dulu. Kemudian juga bersiwak. Kosok gigi dari kanan kemudian kiri. Wal iktihal, iktihal pakai celah, pakai sipak. Pakai celah ini sunnah. Disebutkan dalam riwayat-riwayat sahih Rasulullah SAW kalau mau tidur itu memakai celah, memakai sifat dulu. Yang kanan tiga kali, yang kiri tiga kali. Itu mau tidur Rasulullah pakai dan jenis celah yang dipakai, jenis sifat yang dipakai adalah jenis ismit. Entah di Indonesia ada apa enggak ya, ismit, jenis ismit. Ismit itu sangat bagus juga untuk mata, supaya mata pandangan semakin jelas dan untuk kesehatan mata. Ismit, namanya ismit. Di samping celah ini atau sifat ini untuk menghiasi mata juga untuk mengobati mata. Kalau dari jenis ismi. Jadi Rasul pakainya itu tiga. Laki juga pakai sifat. Kalau di kita laki pakai celah katanya eh banji. Oh enggak. Boleh laki pakai celah. Tapi yang jelas jangan pakai celahnya wanita. Beda-beda ya. Jangan nanti terus bawa apa namanya? Bawa pensil untuk mata ini, Ya, untuk wanita ini wa taklimil adfar. Demikian pula dalam menggunting atau memotong kuku. Memotong kuku dari kanan. Nah, memotong kuku dari mana ini? Dari jari kelingking atau jari telunjuk? Kalau tangannya tangan kanan dulu, jarinya yang mana? Bahkan ulama mengatakan dari kelingking dulu. Kelingking sampai kepada jari ibu. Seperti itu. Itu hanya aturan para ulama ya. Yang jelas kalau dari Rasulullah pokoknya tangannya tangan kanan dulu. Kemudian si syarif Demikian pula kalau hendak memotong Memotong kumis Dari yang sebelah kanan dulu kemudian kiri pil ibit nabi ibit mencabut bulu di ketiak Yang mana ini semua sunnah ya Sunnah Rasulullah SAW memotong kuku Memotong kumis Dan mencabut bulu ketiak Kemudian juga mencukur bulu kemaluan Itu sunnah Oleh Rasulullah kita diberi batas maksimal itu 40 hari Bagaimana dalam riwayat sahabat Jarir Waqat talana Rasulullah SAW Fi taklimil adobir Wa nafil ibid wa halfil anak Wa qasih syarif Ala an la natruka aksar min arba'ina yauman Rasulullah SAW memberikan batas waktu Ya, dalam hal supaya kita memberikan batas waktu untuk tidak men, apa namanya memotong kumis, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan mencukur bulu kemaluan. Diberikan batas waktu sampai 40 hari. Jadi nggak boleh dibiarkan lebih daripada 40 hari. Dalam Islam, orang yang memelihara kuku itu nggak Islam. Biasanya wanita ada memelihara kuku kan, dipelihara, dipanjangkan kukunya, dihias itu nggak Islami. Itu cara berhias yang tidak islami Dalam Islam kuku itu dipotong Dipotong Bahkan batas maksimal Kalau kita males motong 40 hari harus dipotong Bukan dipotong separuh, dipotong semuanya Jangan 40 hari, potong sedikit aja Iya Yang penting maunya 40 hari Enggak, motong yang motong habis jadi bulu kemaluan juga Islam adalah agama kebersihan Bulu kemaluan bukan dipelihara, dipotong Bahkan Rasulullah mengatakan halak halkin anah Halak itu dicukur pakai, pakai apa namanya Pakai silet dengan bersih Kemudian kalau Apa namanya Kumis itu kos Kosnya dipotong Tapi ada juga riwayat ihfa Ihfa usyawarif pak dihabiskan Mengenai kumis ada dua ya Ada dipotong dan ada pak dihabiskan Kemudian kalau bulu ketiak itu kalau menurut rapatnya nafsul iblis dicampur, dicampur ya, mungkin sakit ini. Kalau memang sakit dicukur tidak apa-apa. Dicampur, wallahu alam. Karena biasanya orang itu kalau dicukur tambah lebat. Ya kan? Ini nggak dicabut. Setelah dicampur kita merasa sakit ya dicukur tidak apa-apa. Yang jelas pokoknya kebersihan. Jadi oleh Islam itu dimulai dari yang kanan dan diberikan batas waktu maksimal adalah 40 hari. Wahal kirraas demikian pula ketika mencukur rambut, cukur rambut kanan dulu. Ini kalau kita ke tukang potong cukur rambut kita bilang yang kanan dulu. Ini sunnah. Sunnah Rasulullah dari sangat sepele, tapi kita ittiba'us sunnah wassalami minas salam. Demikian pula ketika kita salam selesai salat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kanan dulu. Wal akli wasyurbi. Demikian pula makan dan minum tangan kanan. Makan dan minum tangan kanan. Kadang kita makan tangan kanan, tangan kita kotor, minumnya tangan kiri. Enggak, tetap minumnya tangan kanan. Seandainya kita mungkin khawatir gelasnya kotor, dipegang tangan kiri boleh, tapi tetap disanjung dengan tangan kanan di belakangnya. Di tangan kanan kita berada di bagian bawah daripada gelas itu. Sehingga tetap kita minumnya dengan tangan kanan, cuma dibantu oleh tangan kiri, tetap dengan tangan kanan. Wal musafahah, demikian pula ketika kita salaman. Jadi kalau kita datang kepada orang majelis, itu salaman yang sunnah dimulai dari yang kanan dulu. Jadi sebelah kanan dulu, kanan sampai sebelah kiri. Wastilamil hajaril aswad Demikian pula ketika menyentuh atau mengusap hajar aswad <clears throat> Itu kalau tawaf Atau kita ingin menciumnya dari kanan dulu Arahnya dari sebelah kanan Wal khurus minal khala Demikian pula ketika keluar dari kamar mandi <clears throat> Ketika keluar dari toilet Keluar kaki kanan dulu Wal akhdi wal apa Memberi dan mengambil Atau mengambil dan memberi jadi memberi tangan kanan, mengambil juga tangan kanan. Sopan, Islam ini sopan. Bahkan menurut kita pun tangan kiri itu nggak sopan. Kudu, ya. Wa ghairi dzalika mimma huwa dan yang selain daripada itu yang semakna dengannya. Pokoknya yang baik-baik, yang mulia-mulia tangan kanan. Tapi sekarang ini ikhwan fillah rahimakumullah banyak orang niru ke barat-baratan. Orang barat kan suka dengan tangan kiri kan Makan tangan kiri ya, Tangan kiri, nulis tangan kiri nah. Pernah Rasulullah menegur anak Kata Rasulullah Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu Dia sombong, dia bilang La astati, saya tidak bisa Padahal kalau dia mau usaha, bisa Kata Rasulullah La tata'ka, kamu tidak akan bisa tertulan Dan subhanallah Tangan dia memang tidak bisa dibuat makan lagi Tangannya cacat Gara-gara dia menyalahi perintah Rasulullah SAW Orang yang kidal Kidal Itu bisa nggak latihan kanan? Bisa Bisa Kalau kita mau kembali kepada sunnah Latihan yang kanan Bisa nggak ada yang nggak bisa Dengan izin Allah Insya Allah bisa Wa yustahabbu taqdimul yasar fi ziddi dan dianjurkan mendahulukan tangan yang yang kiri, mendahulukan yang kiri dalam masalah yang kebalikan dari hal itu. Masalah yang buruk-buruk, yang kotor-kotor tangan kiri. Seperti apa? Bukan tangan saja ya, sebelah kiri pokoknya. Kalim tikha kalim tikhati wal busaki anil yasar. Kita membuang ingus atau meludah. Diusahakan ke sebelah kiri. Jadi buang ingus atau meludah ke sebelah kiri. Itu kalau nggak pakai tisu ya, pakai tisu ya ke tisunya. Ini kalau tanpa tisu kita meludah di sebelah kiri. Demikian pula buang ingus sebelah kiri. Wa dukhulil khala ketika masuk kamar mandi atau toilet wal khuruj minal masjid keluar dari masjid wa qal'il khuffi wan na'li was sarawili was thawb. Demikian pula ketika melepas sepatu, melepas sandal, melepas celana dan melepas pakaian sebelah kiri dulu. والاستنجاء وفعل المستقدرات وأشباه ذلك demikian pula istinja istinja ya bersuci atau cebok dan melakukan hal-hal yang kotor-kotor dan yang semacamnya maka dari kiri dulu ini sunnah Rasulullah SAW aturan Islam Islam ini agama yang lengkap ada nggak agama kayak gini ada nggak agama yang lain kayak gini non Muslim Yahudi Hindu atau yang lainnya atau Nasrani Ini dari Rasulullah langsung dan permasalahan yang sepele pun diatur dalam Islam. Makanya kalau ada orang mengatakan masalah akidah belum selesai, itu keliru besar, ada beres. Masalah sepele itu ada beres, apalagi masalah yang prinsip. Masalah yang prinsip. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman mengenai kanan dan kiri ini, Fa'amma man أُوْتِيَ kitabahu biyaminihi Fayaquluha umukra'u kitabiyah كِتَابِيَهْ Ya. Surah Al-Haqqah ayat 19 dan ada kelanjutannya. Adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia mengatakan, ini loh silakan baca kitabku. Ini ahli surga. Ahli surga diberikan kitabnya, catatan amalnya dengan tangan kanan. Ahli surga ini saking senengnya, dia kalau ketemu orang bilang, ini loh kitabku silakan kamu baca. Ini loh catatanku silakan kamu baca. Jadi dia betapa senangnya setiap, setiap ketemu orang lewat Dia bilang ini loh catatan amalku Kamu baca Jadi ahli surga mengambil catatan amalnya Dengan tangan kanan Kemudian juga Firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-Waqi'ah Ayat 8 dan 9 فَأَصْحَابُ maimanati مَا ashabul maimanah Wa ashabul مَا أَصْحَابُ ashabul mash'amah Golongan kanan dan golongan kiri Golongan kanan ahli surga, golongan kiri adalah ahli neraka. Yang baik-baik kanan, yang buruk-buruk kiri. Maksudnya itu segi pendalilannya adalah bahwa yang baik-baik itu kanan, yang buruk-buruk adalah kiri. Ikhwan wa akhwatillah fillah rahimakumullah dalam hal memberikan nama, kita kan diajarkan memberikan nama yang baik. Nama-nama yang baik, namanya nabi, namanya orang soleh atau juga ngambil nama-nama dari Quran. Ada orang yang mungkin sekedar sekedar comot saja. Pokoknya Quran dibaca ada kata-kata baik di Quran dicomot diambil untuk nama anaknya. Sehingga ada orang memberi nama anaknya itu Siti Masyamah. Ya. Siti Masyamah. Padahal apa Masyamah itu? Masyamah itu ahli neraka, golongan kiri. Karena mungkin dia menganggap Masyamah ini ya, Masyamah itu di Quran kan ada kan? Iya, Masyamah. Ada lagi pokoknya bahasa Arab. Iya, pokoknya saya kata-kata bagus bahasa Arab dicoba aja tapi ada orang memberikan namanya, memberikan anak, memberikan nama kepada anaknya itu Tuli. Namanya Tuli. Karena dia pernah dengar sebuah syair Ilahi lastulil firdausi ahla Ilahi lastulil firdausi Padahal kata-kata berbeda Ilahi lastu lil firdausi ahla Wahai Tuhan Saya nggak patut masuk surga firdausi Iya mungkin nggak apa dekat nyambung itu ilahi las tulil. Ya, diambil tulilnya aja. Diberi nama anaknya, namanya tulil. Jadi kita beri nama hati-hati ya. Kemudian juga Maisarah. Maisarah nama orang laki atau perempuan? Kalau di kita Maisarah perempuan. Padahal kalau zaman Nabi dulu Maisaroh itu nama orang laki-laki. Maisarah kalau pembantunya Khadijah yang menyertai Rasulullah SAW ketika berdagang ke negeri Syam. Maisaroh. Kalau terlanjur nggak apa-apa ya. Yang penting niatnya kan. Kemudian kalau orang terlanjur memberi nama yang buruk, maka diganti namanya. Itu sunnah Rasulullah SAW diganti. Namanya diganti, nama buruk ya diganti. Dan kalau dulu terlanjur akekoi dengan nama itu, apakah perlu akekoi lagi? Jadi mungkin dulu nama anaknya siapa? David Beckham. Mungkin ya. Kan nama buruk kan itu? Nama buruk. Dia menyesal setelah dia tahu nggak boleh nama buruk apalagi nama orang apa dia ganti. Padahal dulu sudah akikoh. Akikoh atas nama David Beckham. Allahumma hadi akikoh tu David Beckham. ya. Nah sekarang namanya diganti diganti Muhammad misalnya. Apakah akikohnya lagi? Menurut pendapat yang sahih nggak perlu akikoh lagi karena Allah tahu Muhammad ini adalah mantan David Beckham dulu ya. Jadi nggak perlu akekah lagi. Kemudian selanjutnya Al Imam Nawawi membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an radhiyallahu taala anha annaha qalat Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuhtibuhu tayammunu fi sya'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi muttafaqun alaih dari Bunda Aisyah semoga Allah meridainya beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW menyukai memulai yang kanan dalam segala perkaranya dalam bersuci, dalam bersisir dan mengenakan alas kaki. Muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Ya. Jadi sama dengan yang tadi telah dibicarakan ya, bahwa dianjurkan memulai dari yang kanan dalam hal-hal yang baik-baik. Kemudian wa anha dari Bunda Aisyah pula annaha qalat beliau berkata, kanat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tuhurihi wa ta'amihi wa kanat al yusra li khala'ihi wa ma kana min adha haditsun sahihun rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bi isnadin sahih bahwasanya tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kanan untuk bersucinya dan makannya dan bahwasanya tangan yang kiri untuk buang airnya dan yang yang kotor-kotor Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Jadi sama dengan tadi ya, yang baik-baik kanan, yang buruk-buruk kiri. Wa an ummi Athiyyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lahun Nabi ghasl ibnatihi Zainab radhiyallahu taala anha, ibda bima mayaminha wa mawadhi'il wudhu'i minha muttafaqun alaihi dari Ummu Atiyah semoga Allah meridainya bahwasanya Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam berkata kepada mereka kepada para wanita ketika mereka memandikan putri beliau Zainab jadi ketika itu Zainab meninggal dunia ya, dimandikan oleh para wanita. Rasulullah mengatakan kepada para wanita yang memandikannya, mulailah dari yang sebelah kirinya dan tempat-tempat wuduknya. mustafa pun alim mulailah dari sebelah kanannya mulailah dari sebelah kanannya dan tempat-tempat wudhu daripadanya mutafakun alih Bukhari Muslim jadi juga termasuk ketika memandikan jenazah jadi nyiramnya yang kanan dulu kemudian yang sunnah kan juga diwudhu'i dulu kan disiram yang kanan dulu dan dari hadis ini kita juga bisa mengambil faedah bahwa ia tawalla waslul punta an-nisa yang memandikan jenazah wanita adalah kaum wanita. Orang laki nggak boleh. Orang laki nggak boleh. Kecuali al azwajan suami istri. Suami istri nggak apa-apa. Istri mandikan suaminya, suami mandikan istrinya tak apa-apa. Selain itu nggak boleh. Hatta anak dengan orang tua pun nggak boleh. Karena nggak ada perkecualian kecuali suami istri. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada ibunda Aisyah, "Lau kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ma wasalan nabiyyu wa nisa'ihi." Ini kata ibunda Aisyah ya. Kata ibunda Aisyah ini setelah Rasulullah wafat, setelah Rasulullah wafat dikuburkan kata ibunda Aisyah, "Kalau sekiranya saya bisa membalik lagi ke semula, ya, maka tidak akan memandikan Nabi kecuali istri istrinya." Jadi kata Ibu Aisyah seandainya Rasulullah masih hidup seperti dulu, kita diulang lagi sejarah, maka kami akan memandikan Rasulullah sendiri kami para istri. Jadi mungkin Ibunda Aisyah waktu itu entah belum sampai ceritanya atau bagaimana tentang bolehnya suami istri memandikan. Apa Ibunda Aisyah merasa menyesal nggak bisa memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini lau jikalau jikalau kalau berbentuk penyesalan dalam arti menolak takdir melawan takdir tercela. Tapi kalau untuk kebaikan boleh. Kalau seandainya Nabi masih hidup ya, kami bisa memandikannya. Ini kan niat-niat baik, motivasi-motivasi boleh. Kalau penyesalan dalam arti menolak takdir, tidak rela dengan takdir, menyesali takdir, itu yang nggak boleh. Jikalau seandainya sekiranya. Kemudian selanjutnya وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza naza'a falyabda bis shimal litakunil yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunzah muttafaqun alaih Apabila seorang dari kamu memakai sandal Maka hendaklah dimulai dari yang kanan Dan apabila melepas dimulai dari yang kiri Sehingga yang kanan itu yang pertama kali memakai sandal Dan yang terakhir kali dilepasnya Jadi yang kanan yang paling lama Masuknya pertama keluarnya terakhir Sama dengan tadi faedahnya وعن حفصة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك رواه أبو داود والترمذي وغيره dari Hafsah semoga Allah meridainya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau suk beliau menjadikan tangan kanannya untuk makannya, minumnya dan berpakaiannya dan menjadikan kirinya untuk yang selain hal itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi serta yang lainnya dengan sanad yang hasan. Ya, saya kira jelas ya sama dengan tadi. Ini hanya riwayat-riwayat saja, saya kita lebih yakin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda labistum wa وإذا توضأتم fabda'u fi aimanikum. Apabila kamu memakai pakaian dan apabila wudhu maka mulailah dengan yang sebelah kanan. Hadithun sahihun hadis sahih. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi fi isnadin sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Kemudian wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atam minan dari sahabat Anas semoga Allah meridainya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Mina. Mina ya, dulu pada disebut dengan Muna. Mina boleh, Muna boleh. Tempat yang ada di Mekah itu tempat jamaah haji, lempar jumrah dan mabit. Fa'atal jamrata faramaha Lalu Rasulullah mendatangi tempat jamrah Pelemparan dan Rasulullah melempar di sana Tumma ata manjilahu bimina Kemudian Rasulullah telah selesai melempar ini berarti ngelempar pada hari Jumat. Ya, dilempar cuma satu jumroh, yaitu jumroh akobah. Dilempar tujuh butir sambil membaca Bismillah Allahu Akbar tujuh butir ya. Setelah selesai, kalau tanggal 10 hari Idul Adha, hari Nahar, cuma satu jumrohnya, jumroh akobah saja. Dilempar pada waktu pagi hari. Setelah itu Rasulullah ke tempatnya di Mina dan kurban. Jadi pada hari itu kurban. Amalan orang haji paling banyak tanggal 10 yaitu ada melempar jumroh Nyukur rambut Kurban Tawaf ifadah Dan sa'i haji Paling banyak tanggal 10 Kemudian beliau kurban Setelah kurban Beliau mencukur kepalanya Tumma qala lil halab Beliau berkata kepada pencukur Khud Cukur rambutku Wa asyara ila janibihil aiman Rasulullah memberikan isyarat kepada yang sebelah kanannya ini cukur. Ya. Jadi kita kalau mau motong kita beri apa namanya kita beri isyarat tukang potongnya ini loh potong. Loh, kamu potong pengatur. Ya. Lagi-lagi itu orangnya. Ya kita ya kita bilang, kamu kan saya bayar. Ya. Ini kalau gratis saya tidak boleh ngatur, ini kan bayar. Ya. Belakangan dulu. Tumal Aisyah kemudian Rasulullah menunjuk yang sebelah kiri. Ini dulu loh, kanan dulu, kemudian yang kiri. Tumma ja'ala yu'tihin nas, kemudian Rasulullah membagi-bagikan rambutnya seorang lain rambutnya Rasulullah dibagikan ke orang-orang muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim masih ada tambahan lagi Wafi riwayat dalam riwayat yang lainnya lama romal jamrata wa nahara nusukahu wa halla tatkala Rasulullah telah melempar jumrah dan menyembelih hewannya maka telah tahallul jadi tanggal 10 kan ada 5 amalan apabila kita telah menyelesaikan dua amalan maka berarti kita sudah tahallul awal semua larangan ketika ihram dibolehkan kecuali hubungan suami istri aja yang nggak boleh. Sampai kita melakukan semuanya baru kita tahallul Nah ini semuanya boleh. Dan amalan tanggal 10 enggak nggak urut nggak apa-apa, semuanya boleh nggak urut. Tapi urut-urutannya ngelempar, nyembelih, motong rambut, kemudian pakai pakaian biasa, tawaf ifadah dan sa'i. <clears throat> Setelah Rasulullah tahallul nawalal halab syaqqahul aiman fahalaqahu. Kemudian tukang cukur itu mencukur rambut beliau sebelah kanan dihalak ya, dicukur habis gundul pakai silet. Itu yang afdal. Rasulullah mendoakan mereka tiga kali. Dipendekkan juga boleh, pendekkan merata seluruh kepala. Tapi maksudnya dicukur. Jadi kalau umrah atau haji jangan nanggung-nanggung, cukur habis buang Sampai diniatkan juga buang kotoran-kotorannya, kotorannya kepala, pikiran-pikiran buruk, sumpah-sumpah, pusing-pusing dibuat semuanya. Sambil kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه فأعطاه إياه Ya, setelah dicukur yang sebelah kanan, Rasulullah manggil Abu Talhah Al-Ansari, diberikan rambutnya kepada Abu Talhah, rambut yang sebelah kanan. ثم ناوله الشق الايسر فقال احلك فحلقه Kemudian Rasulullah berkata kepada tukang cukurnya itu sebelah sebelah kiri kamu cukur. Setelah sebelah kiri dicukur Rasulullah mengambil rambutnya diberikan aku Talha rambutnya dan Rasulullah mengatakan iksimhu bainan kamu bagi-bagi kepada orang-orang rambut ini. Jadi Rasulullah itu memang barokah ya. Di antara kandungan hadis ini Istiqbabu ta'limil halab min aina yabda fi halafatihi wa aina yantahi. Dianjurkan memberi pelajaran kepada tukang cukur. Dari mana mulai mencukur dan di mana mengakhirinya. Jadi nggak apa-apa kita dimasukkan masukan tukang cukur yang sunnah adalah sebelah kanan dulu, kemudian terakhir adalah sebelah kiri dulu. Di antara kandungan hadis ini pula, man fasala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajuzu tabarruku bihi. Segala yang keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau terpisah dari tubuh beliau boleh dijadikan untuk tabarruk mencari berkah. Jadi Rasulullah seluruh tubuhnya itu adalah barokah. Termasuk yang lepas dari tubuh beliau seperti rambut atau bahkan keringat. Keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza khasun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Karena beliau adalah orang suci. Kalau selain Rasulullah enggak ada orang yang suci. Beliau nabi, para nabi orang suci. Bahkan disebutkan dalam riwayat para istri Nabi itu menyimpan rambutnya. Termasuk Imam Ahmad itu sempat menyimpan rambutnya Nabi. Kalau ada orang sakit, rambut Nabi dikasih air, lalu airnya diminumkan dan sembuh. Ini tidak ada hilang ya di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Yang menyelisih masalah ini adalah orang-orang khawarij. tak mau, tak mau seperti itu. Jadi bertabaruk dengan seluruh tubuh Rasulullah SAW boleh Bahkan dengan rambutnya beliau Nah sekarang rambutnya beliau masih ada apa enggak? Wallahualam ini kita enggak ada Enggak tahu kita Katanya masih ada di mana? Di museum Di Turki di mana? Wallahualam Wallahualam Bahkan para istri Nabi Itu kalau Rasulullah berkeringat Para istrinya rebutan keringatnya Nabi Ini musim panas banyak keringat ya Ketika beliau tidur Para istri rebutan keringatnya dicampur dengan parfum mereka supaya tambah wangi. Karena keringatnya Rasulullah bukan seperti keringat kita. keringatnya Rasulullah baunya wangi, masya Allah. Kalau keringat kita juga, masya Allah. Sama-sama masya Allahnya ya. Demikian pula kalau Rasulullah wudhu Rasulullah wudhu Sampai-sampai para sahabat berebut Rebutan air wudhunya Rasulullah Sampai hampir berkelahi air bekas air wudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Bahkan bukan hanya air wudhu, air ludah. Ketika perjanjian Hudaybiyah kan, ada putusan dari Mekah, kafir Quraisy melihat Rasulullah kalau wudhu rebutan. Jangankan wudhu ketika Rasulullah meludah, para dapat enam kali. Kita dain, jangan sampai ludahnya kena anak. Lalu diusapkan oleh mereka di wajah di tubuhnya. Akhirnya putusan dari kafir Quraisy ini heran. Saya tidak pernah ketemu Raja Persia, Raja Romawi, nggak ada yang kayak gini. Ini benar-benar luar biasa sahabatnya Nabi kepada nabinya. Dan itu khusus Rasulullah ya, lagi khusus Rasulullah SAW saja. Ucap beliau nggak seperti ucap kita. Wallahu a'lam bishawab.